Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari kedua dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kajian interaktif Ramadan. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati yang insya Allah pada hari ini akan mengangkat tema tentang kandungan ikhlas dalam amalia Ramadan. Jadi tema kita hari ini yaitu kan- keagungan ikhlas dalam amaliyah Ramadan. Jadi bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, maka silakan layangkan pertanyaan Anda melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dulkorne.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger Radio Nasiha di email radio yahoo.com atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853 9986 3739. Saya ulangi, bisa kirimkan melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau via telepon di nomor 0411-878-368. Baik, pendengar sekalian, azzaikumullah marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan tema keagungan ikhlas dalam amalan Ramadan. Oleh itu kepada al kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. والآكبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين دم مسلمات para pendengar Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara amalan hati yang sangat tampak sekali disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadit-haditnya adalah terkait dengan keikhlasan di dalam berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena keimanan wahtisaban dan mengharapkan pahala. Perhatikan mana keikhlasan maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Juga terkait dengan puasa, di dalam hadits Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu amal ibni Adam lah. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila illa sabi'imi'ati dhi'fin. li wa ana لي وأنا taamahu wa يدعو wa وشرابه li لأجلي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي Dalam hadits Qudsi Allah berfirman setiap amalan anak Adam pahalanya untuknya. Suatu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Maksudnya kecuali puasa, puasa dibalas tidak ada batasannya. Dan diterangkan di dalam hadits qudsi ini, "Faina li wa ana ajzi bih." Sungguhnya puasa itu adalah untukku. Dan aku yang akan memberikan balasan untuknya. Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa ini meninggalkan makannya, meninggalkan minumannya, dan meninggalkan syahwatnya min ajli kernaku. Perhatikan bahasa kernaku. Iya. Dikhususkan puasa ini dengan pelipat gandaan pahala tanpa batasan. Sebabnya diterangkan karena keikhlasan. Min ajli kernaku. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا Tidak seorang hamba pun yang berpuasa di jalan Allah. Perhatikan bahasa di jalan Allah. Peringatan untuk ikhlas. Tidak seorang hamba pun yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Maka ini adalah sebagian hadis yang menunjukkan akan pentingnya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dan juga di dalam menegakkan puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya di pembahasan puasa, juga di pembahasan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, kufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan salat di malam hari Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ikhlas adalah sebuah kata yang agung. Patut untuk kita renungi akan maknanya dan kandungannya. Iya ikhlas dari asal bahasanya dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata al-khalas dan sesuatu yang khalis apabila dia murni dan tidak dikotori oleh sesuatu apapun. Itu dasar kata ikhlas secara bahasa. Karena itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimatul ikhlas. Karena itu ada lambang di dalam mengikhlaskan agama. Keikhlasan di dalam ibadah dan ketaatan meninggalkan segala bentuk ria dan kesyirikan. Adapun dalam definisinya, secara istilah, para ulama membahasakan dengan berbagai bahasa. Di antara yang mendefinisikan ikhlas adalah al iz Ibn Abdissalam, beliau berkata bahwa Ikhlas adalah seorang mukallaf melakukan ketaatan. Ikhlas karena Allah semata. Bukan untuk diagungkan, bukan bukan menginginkan tidak menginginkan memperoleh pengagungan dari manusia, tidak pula menginginkan pemuliaan, tidak menghendaki manfaat Agama tidak pula menghendaki dari manfaat, tidak menghendaki manfaat dunia dan tidak pula menghendaki menolak dari manfaat, menolak dari bahaya dunia. Dan kata Sahal bin Abdullah Tasturi, ikhlas adalah diam dan gerakan hamba itu semuanya hanya untuk Allah. Dan dia mengatakan ikhlas adalah dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Dia palingkan dari segala sesuatu dari selain Allah. Dan sebagian ulama Al-Harawi berkata ikhlas adalah membersihkan amalan dari setiap yang mengotorinya. Dan sebagian ulama mendefinisikan ikhlas adalah membersihkan, perbuatan dari pandangan makhluk. Iya. Tak ada definisi-definisi lain yang semuanya menunjukkan makna bahwa keikhlasan itu adalah seorang mengesahkan Allah di dalam kehendak dan maksudnya di mana dia melakukan suatu amalan semata hanya untuk Allah. Dia tidak menoleh kepada siapapun bersama Allah di dalam amalan tersebut. Dan keikhlasan adalah kedudukan yang tinggi di dalam agama. Bahkan itu adalah hakikat agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif, yang condong kepada tauhid meninggalkan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalannya? Kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah dalam ayat ini yang terbaik amalannya kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benarnya. Ketika ada yang bertanya apa makna yang paling ikhlas dan paling benarnya, kata beliau, "Annal amal idza kana khalisan Taib. Kata beliau wal khalisu ayakuna lillah. Wassawabu ayakuna ala sunnah. Yang khalis itu, yang paling ikhlasnya itu adalah karena Allah dan yang benarnya adalah apa yang mencocoki sunnah. Apa yang mencocoki sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada Rasulnya untuk ibadah ikhlas yang agung ini. Allah berfirman, fa'budillah mukhlishan din." Beribadalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Allah perintah nabinya untuk menyampaikan hal tersebut. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan din." Katakan wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya saya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk siapa yang ikhlas. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" Siapakah orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam sebuah riwayat min nafsihi. Dari dirinya. Maka ikhlas ini adalah pokok di dalam agama. Dia adalah hakikat dari agama. Dan dari keagungan ikhlas, amalan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya dia beramal salih dan tidak boleh dia mempersyirikut mempersekutukan Allah dengan suatu apapun itu keikhlasan dan pada hari kiamat amalan-amalan walaupun banyak jika pemilik amalan itu menghadap tanpa keikhlasan saat melakukan amalannya maka amalan itu tidak berharga Walaupun dia sholat lima waktu di masjid secara berjamaah, dia tunaikan sholat-sholat sunnah, dia mengeluarkan zakat sepuluh gunung emas, dia berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa sunnah, dia haji setiap tahunnya, sering melakukan ibadah umroh. Tapi kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan hilang dari keikhlasan pada amalan-amalan itu, amalannya disebutkan di dalam Al-Quran. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari urgensi ikhlas ini Keikhlasan adalah hal yang menahan seorang hamba dari gangguan syaitan. Menahan seorang hamba dari gangguan syaitan. Syaitan bersumpah, "Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi keagunganmu, Wahai Rabbku, sungguh saya akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Maka keikhlasan ini menjaga seorang hamba dari syaitan. Apabila ia selalu memelihara keikhlasannya, pada setiap ucapan dan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan memeliharanya. Iya. dari keagungan ikhlas ini keikhlasan seorang hamba semakin kuat pada dirinya, maka itu semakin meninggikan derajatnya. Melipat gandakan pahalanya. Karena sebuah amalan walaupun kecil, apabila disertai dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan menjadi besar. Iya. Dan ini ditunjukkan oleh sejumlah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadith Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad rahimahullah tentang kisah seorang yang dihadirkan pada hari kiamat disaksikan oleh para makhluk maka dihamparkan 99 dari gulungan dosanya. Setiap gulungan dosa Catatan dari dosa itu panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian setelah itu didatangkan kebaikannya hanya di dalam sebuah kartu saja. Berisi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tapi begitu ditimbang dinaikkan 99 gulungan dosa di atas satu anak timbangan dan kartu di anak timbangan yang lainnya ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas dan kartu lebih berat. Perhatikan dari keagungan ikhlas Ia melipat gandakan kebaikan dan pahala. Dan juga kita ada hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah perempuan yang memberi minum seekor anjing. Padahal perempuan ini disebutkan dari perempuan yang tidak baik, dari pezina di kalangan Bani Israel. Ketika dia melihat anjing, dia turun minum di sebuah sumur melihat anjing mengitari sumur tersebut hampir mati karena kehausan, maka dia turun memenuhi kondenya dengan air lalu memberi minum kepada anjing tersebut, maka Allah ampuni untuknya. Dengan sebuah amalan yang kecil, tapi dia melakukannya ikhlas karena Allah, menjadi sebab pengampunan dosanya dan dia dimuliakan oleh Allah. Demikian pula tentang hadith seorang lelaki yang menemukan batang kayu berduri di jalan, lalu dia singkirkan, maka disebutkan fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah syukuri dia dan Allah ampuni untuknya. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, innal iman yatafadhal bitafadhuli ma fil qulubi minal imani wal ikhlas." Keimanan itu berjenjang bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang berada di dalam dada. Yang berada di dalam dada. Iya. Karena itu dikatakan oleh Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, "Ma sabaqana Abu Bakr As-Siddiq bi kathiri salatin wala siyam, walakinahu al-iman waqara fi qalbihi." Kita tidak pernah didahului oleh Abu Bakar dengan banyaknya dia salat, banyaknya dia puasa. Ya, sebab semuanya melakukan salat, semua sahabat melakukan puasa. Sholat dan puasa mereka sangat agung. Tapi Abu Bakar lebih dahulu, tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Itu karena sesuatu yang bercokol di dalam hatinya dari keimanan dan keikhlasan. Karena itu memperhatikan makna dari amalan hati ini penting sekali. Itulah yang saya singgung kemarin bahwa para sahabat mereka lebih banyak memperhatikan keadaan hati daripada amalan badannya. Amalan badan semuanya terbatas. Harus sesuai dengan tuntunan dan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duhur empat rakaat. Tidak boleh dia melakukan sholat duhur delapan rakaat, dua belas rakaat. Harus terbatas. Ada empat rakaat. Tapi sholat empat rakaat ini berbeda manusia di dalamnya sesuai dengan keikhlasannya. Sesuai dengan keikhlasannya. Karena itu kehidupan para sahabat, kehidupan yang paling indah. Dibahasakan oleh sebagian ulama bagaimana jalan hidup mereka. Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wataji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan cara berjalan kamu yang tenang itu? engkau jalannya santai, tetapi datang paling awal. Itulah kehidupan para sahabat, orang-orang yang berilmu di tengah umat ini. Jalannya santai, tapi finishnya paling depan. Karena dari amalan hati yang mewarnai kehidupan mereka melipat gandakan pahalanya. Karena itu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, bahwa tafakkur saat khairun min qiyami lailah. Berfikir sejenak itu lebih baik daripada melakukan solat satu malam suntuk. Karena di dalam ia bertafakkur memperbaiki hatinya, terdapat kandungan yang agung. Iya. Karena itu sangat indah sekali apabila keikhlasan ini dijaga oleh seorang hamba. Kemudian dari urgensi ikhlas dan kebaikannya. Ikhlas ini adalah sebab yang menyebabkan hamba dijaga dari kejelekan, dari dosa dan maksiat. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam yang diajak oleh perempuan yang memeliharanya di rumahnya untuk berbuat zina dan sebab-sebab terjadinya kekejian dimudahkan bagi Nabi Yusuf. Yang pertama dia diminta, bukan dia mencari. Telah ditutup seluruh pintu. Ia berada di negeri, bukan negerinya. Mungkin kalau dia berada di kampungnya, maka mungkin dia berpikir, ini negeri bukan negerinya. Dan dia di situ orang asing, tidak ada kerabatnya, tidak ada sanak pemilihnya mengenalnya. Jadi seruan untuk berbuat kejelekan sangat dahsyat sekali. Bersamaan dengan itu Allah palingkan beliau dari kejelekan. Dan Allah hanya menyebutkan satu sebab. Kenapa beliau dijaga dari kejelekan ini? Allah firman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal Innahu min ibadina mukhlasin Demikianlah kami palingkan dari beliau kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Terjaga di atas keikhlasan. Dan keikhlasan ini sebab sebab yang dengannya derajat diangkat, pintu-pintu kebaikan dibukakan. Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tukhallafu fata'mala amalan tabtagi bihi wajah Allah illa sdatta bihi darajatan wa rif'ah. Tidaklah engkau alfa dari peperangan. Iya. Akan tetapi engkau beramal di belakangnya dengan amalan yang engkau harapkan dengannya wajah Allah. Kecuali engkau akan bertambah derajat dan bertambah ketinggian. Dan dari keagungan ikhlas ini, keikhlasan adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba dilapangkan dari kesulitan dan kesusahan. Perhatikan Nabi Yunus alaihi salam yang telah ditelan oleh ikan besar di lautan yang Allah firman فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين. Andai kata beliau bukan orang yang banyak bertasbih, maka Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi beliau dari tasbih dan keikhlasan yang beliau lakukan, di kondisi genting seperti itu, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين di tengah kegelapan dia berdoa bermunajat kepada Allah La ilaha illa anta tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau Subhanak maha suci engkau sesungguhnya saya dahulu tergolong orang-orang yang berbuat kezaliman dan perhatikan kisah tiga orang yang dikabulkan doanya Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tiga orang masuk dalam gua berteduh, tiba-tiba jatuh batu besar menutupi gua. Gak mungkin mereka bisa mendorongnya atau memukulnya sampai pecah. Apalagi mereka ingin melubanginya. Iya. Maka mereka pun menyadari bahwa tidak ada yang menyelamatkan mereka kecuali mereka berdoa dengan amalan yang paling salih di sisi Allah. Dan setiap orang menyebutkan dari amalannya. Dan di akhirnya dia berkata, Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtiga'a wajihik, fafarrij annama nahnu fihi bin hadhihi sakhrah. Ia berkata, In kuntu fa'altu dalika. Ya Allah, apabila memang saya mengerjakan hal tersebut karena mengharap wajahmu, maka lapangkanlah untuk kami dari musibah yang menimpa kami dari batu yang menutupi mulut gua ini. Setiap orang berdoa terbuka dari batu tersebut hingga akhirnya mereka keluar berjalan seperti biasa. Dan berbicara tentang dalil dalil seputar ikhlas adalah pembahasan yang sangat panjang. Kalimat-kalimat yang sangat agung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas adalah mahkota yang menghiasi amalan seorang hamba sampai amalan yang merupakan kebiasaan pun amalan yang mubah itu bisa bernilai ibadah kalau dia ikhlas di dalamnya ada dari niat yang baik seperti tidur makan minum berjalan tapi kalau dia lakukan hal tersebut dalam rangka takarrub kepada Allah dia tidur supaya cepat bangun sholat malam dia makan agar supaya dia kuat di dalam melakukan ibadah ya maka walaupun dasarnya adalah suatu kebiasaan, tapi kalau dia niatkan dengannya ikhlas, karena Allah, hal yang biasa ini akan berubah menjadi ibadah. Dan ini dari keagungan ikhlas di dalam beramal. Iya. Maka hendaknya diperhatikan dari mana keikhlasan di dalam bulan Ramadan ini kita perhatikan keikhlasan dalam berpuasa, keikhlasan di dalam sholat keikhlasan di dalam bersahur, keikhlasan di dalam berbuka, keikhlasan di dalam bersedekah, keikhlasan di dalam berdikir keikhlasan di dalam berdoa, keikhlasan di dalam bertutur kata kepada keluarga, kawan, dan kerabat dalam nasihat menasihati. Keikhlasan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupannya bermasyarakat. Ini adalah waktu dan madrasah yang hendaknya kita gunakan dengan baik. Dan hendaknya kita jaga dari mana keikhlasan ini. Dari keagungan ikhlas ini. Agar supaya kita menjadi orang yang paling beruntung di bulan Ramadan ini. Iya betul, manusia semuanya berlomba-lomba di dalam berpuasa. Semuanya berdesak-desakan di masjid menghadiri sholat tarawih. Semuanya berdoa kepada Allah. Tapi tingkat dari ibadah-ibadah tersebut ditentukan oleh sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Disitulah penting dan keagungan ikhlas ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam setiap amalan, keikhlasan dalam setiap ucapan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap kehendak dan keinginan kita adalah semata mengharapkan wajahnya yang mulia. Sebagaimana kita bermohon kepada Allah akan keikhlasan, semoga kita dijadikan sebagai seorang hamba yang selalu menapak di atas jalan Allah saja, hanya menginginkan wajah Allah saja dan ia melepaskan segala ketergantungan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Nah. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah untuk hari kedua bulan Ramadan dengan tema keagungan ikhlas dalam amalia Ramadan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat berikan banyak faedah ilmu kepada kita semua. Baik, kami kembali mengingatkan kepada pendengar sekalian bahwa bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa Anda kirimkan melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga melalui mengirimkan pertanyaan via WhatsApp atau SMS dengan mencantumkan nama, asal, dan alamatnya di nomor 0853 9986 3739 atau bisa melalui telepon di nomor 0411 878 368. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita akan bacakan satu persatu. Untuk pertanyaan pertama dari saudari Ike Lisa Noviana yang berada di Taiwan. Pertanyaannya bahwa katanya saya seorang TKW Taiwan yang berada di Taiwan dan saya berniat berpuasa tetapi majikan melarang dan pekerjaan saya sangat berat. Apa yang harus saya lakukan untuk menggantikan puasa ini agar saya tidak berdosa? karena saya merasa sangat berdosa sekali dan saya juga dilarang untuk melaksanakan sholat dan makan pun bercampur dengan babi walaupun tidak makan dagingnya. Mohon nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Eh, ada dua sudut yang ingin saya jawab terkait dengan pertanyaan ini. Satu sudut dari sisi hukum syari dan satu sudut terkait dengan nasihat untuk si penanya. Dari sisi hukum syari tentang masalah eh, tentang tiga pembahasan. Yang pertama tentang tidak berpuasa, yang kedua tentang tidak sholat, dan yang ketiga tentang makan makanan bercampur dengan daging babi. Adapun tentang puasa, adalah suatu hal yang uh, diharamkan atas setiap muslim dan muslimah meninggalkan puasa tanpa udur. Dan apa yang disebut di sini oleh penanya ya dilarang oleh majikannya, kemudian pekerjaannya pekerjaan yang berat, ini bukan alasan untuk meninggalkan puasa. Tak boleh taat kepada siapapun dari makhluk dalam perbuatan kepada Allah. Demikian pula pekerjaan yang berat bukan alasan untuk meninggalkan puasa. Iya. Tapi andai kata ia telah masuk di kondisi uh, dipaksa untuk meninggalkan puasa tersebut, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang-orang yang terpaksa. Dan dia ganti puasanya di waktu lain Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah atau ufian ummati al-khata wal al-khata wa nisyan wa mashtukrihu alaihi. Diampuni untuk umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan terhadap mereka. Kemudian yang kedua tentang terkait dengan masalah sholat juga dilarang. Ini adalah hal yang hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Sholat Kewajiban lebih wajib daripada puasa. Dan dari kesalahan banyak kaum muslimin dia perhatikan puasanya tapi dia tinggalkan sholatnya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Orang yang meninggalkannya karena malas, itu silam pendapat di kalangan ulama apakah dia kafir atau tidak. Adapun puasa, kalau dia tinggalkan karena malas, tidak dikafirkan menurut uh, apa namanya pendapat mayoritas ulama. <clears throat> Maka pembahasan solat lebih penting daripada pembahasan puasa. Karena dia jaga solat dan dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga terkait dengan makanan bercampur dengan babi. Ya dimaklumi bahwa daging babi itu adalah diharamkan untuk umat Islam dan ini telah diketahui oleh siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat maka tidak boleh seorang makan dari makanan yang bercampur dengan babi tersebut. Apakah terkait dengan dagingnya, kuahnya maupun yang lainnya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makan makanan yang halal. Kemudian dari sudut yang kedua, saya memberi nasihat bahwa kehidupan ini banyak dari jalan-jalan dan sumber-sumber yang dihalalkan oleh Allah. Seorang jangan masuk di dalam sebuah pekerjaan yang membuatnya jauh dari Allah. Apalagi membuat dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya jatuh di dalam hal-hal yang diharamkan. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan mencari pekerjaan pada hal yang membantunya untuk menegakkan ibadah dan meninggalkan yang diharamkan. Dan siapa yang meninggalkan pekerjaan karena Allah, karena banyak hal yang uh, membahayakannya di situ, menghalanginya dari ketaatan, dia cari pekerjaan yang lain, maka yakinlah dia pasti akan diberi jalan keluar dan diganti yang lebih baik. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diadakan untuknya jalan keluar. dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaka lan tada'a wa innaka la tada'u syai'an lillahi syai'an ittiqa Allah illa abdalaka Allah khairan min." Sungguhnya engkau atau tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah kecuali Allah akan mengganti engkau dengan hal yang lebih baik untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan membukakan untuk kita semua jalan-jalan yang terbaik yang mendekatkan kita kepada Allah dan menghindarkan kita semua dari hal-hal yang diharamkan dan dari sebab-sebab kemurkaannya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Nah. Baik, sekarang kita lanjut. Yang selanjutnya Baik. Ada pertanyaan via telepon? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Abu Rumaisa di Maros. Ah, ya, terfadal. Langsung pertanyaan. Abu Rumaisa. Ya, Abu Ustaz, anak mau bertanya. Gimana status hukum seorang yang ditinggal suaminya kurang kurang lebih empat tahun tanpa diberi nafkah lahir batin dan status suaminya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Yang saya mau tanyakan bagaimana status pernikahannya yang pertama dan yang kedua apakah si wanita tersebut boleh menikah dengan pria yang lain? Jazakallah khair. Oh iya, oh, Baik. Uh, jadi pertanyaan terkait dengan seorang perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya selama empat tahun. Suaminya tidak diketahui di mana keberadaannya. Untuk yang seperti ini urusannya adalah ke pengadilan agama agar supaya dipastikan keberadaan suaminya di mana dan seterusnya. Kemudian yang kedua untuk si perempuan karena sudah ditinggalkan lebih dari empat bulan di luar dari keriluannya, dan uh, tidak ada nafkah terhadapnya, maka jangankan batas empat tahun, empat bulan pun, dia boleh mengajukan ke pengadilan untuk minta dipisahkan. Dan eh, yang memisahkan adalah pengadilan. Iya, yang memisahkan adalah pemerintah. Dan di sini diwakili di negeri kita oleh KUA, Kantor Urusan Agama. Maka itu yang menjatuhkan hukum perceraian. Dan apabila sudah diputuskan, Eh, bercerai atau diputuskan pisah oleh pengadilan, maka eh, dia jalani masa iddahnya. Ya, dia jalani masa iddahnya. Apabila selesai masa iddah, barulah setelah itu boleh menikah. Wallahu taala alam. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Sri Kuati di Taiwan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sah melaksanakan sholat yang dilakukan di kamar atau tempat tidur yang mana di tempat tidur tersebut berbarengan dengan kamar mandi yang terbuka hanya dibatasi dengan dinding setinggi 1 meter dan tempat tidur pasien di sebelah kamar mandi tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum membaca Al-Quran di kamar tersebut? Ya insyaAllah tentang uh, melakukan sholat di kamar tidur seperti ini, tidak ada masalah, sebab dia sholat bukan di WC, bukan pula di kamar mandi. Dia sholat di ruangan yang sudah syah untuk melakukan sholat. Apalagi sudah ada dinding yang membatasi. Maka sholat di situ adalah syah. Imam Al-Bukhari telah memberi judul bab di dalam sahihnya terkait dengan pembahasan uh, seorang atau pembahasan mirip dengan ini beberapa atar dari as-salaf. Demikian pula membaca Al-Quran di dalam kamar seperti itu tidak ada masalah insya Allah taala. Tidak ada dalil yang melarang untuk hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Fauzia di Raha. Pertanyaannya di masjid tempat biasa kami melakukan sholat tarawih berjamaah mempunyai kebiasaan mengganti imam jika hendak melakukan sholat witir. Apakah kami mendapatkan pahala semalam suntuk? Pahala solat semalam suntuk? Apabila imam solat tarwi dan solat witirnya berbeda? Ya, tidak ada masalah insyaAllah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula idha qama ma'al imam hatta yansarif sarif lahu qiyamu layla. Sungguhnya seorang itu apabila dia solat bersama imamnya hingga selesai, maka akan dicatat untuknya solat satu malam suntuk. Jadi kalau dia ikut ya sholat tarawih sampai selesai, sholat witir juga bersama imam lain selesai, maka insya Allah tercatat untuknya pahala tersebut. Sebab pada semuanya dia sholat bersama imam. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Nur Alam di Makassar. Pertanyaannya, bolehkah wanita haid membaca Al-Quran melalui alat elektronik seperti tablet ataupun Al-Quran digital? Ada silah mendapat di kalangan ulama tentang perempuan haid apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwa seorang perempuan walaupun dia haid boleh membaca Al-Quran. Karena masuk di dalam keumuman uh, dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah pada segala keadaannya. Segala keadaan termasuk beliau junub. Dan junub mirip dengan haid. Dan di antara dalil juga adalah hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ketika Aisyah haid di musim haji, Nabi berkata, "Fa'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait hatta tatahuri." Kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang melakukan ibadah haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Tidak boleh hingga engkau suci. Jadi yang dilarang cuma tawaf saja. Dan malum ya orang yang haji, banyak syariat dianjurkan, termasuk dia berzikir membaca Al-Quran. Andai kata itu dilarang, maka Nabi Alaihi Wasallam akan menegaskan pelarangannya. Iya. Ini tentang masalah membaca Al-Qur'annya. Tentang memegang Al-Qur'an, memegang mushaf, apakah boleh atau tidak? Ini sisi eh, silam pendapatnya lebih kuat lagi. Ya, dan kalau dia tinggalkan memegang mushaf, itu lebih mendekati makna pengagungan. Sebab seorang mungkin membaca Al-Quran dari hafalan. Tapi kalau misalnya dia memakai tablet, dia buka, tidak menyentuh, kemudian dia gerakkan memakai remote, ya, atau memakai apa namanya uh, alat kontrol yang tidak bersentuhan langsung, maka saya harapkan hal tersebut insya Allah tidak ada masalah. Ya wallahu taala. Nah. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abdul Ghani di Jambi. Pertanyaannya, apakah marah membatalkan puasa? Marah tidak membatalkan puasa. Ya karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa marah itu membatalkan puasa. Hanya saja orang yang berpuasa dari syariat puasa itu dia tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Itu adalah waktu untuk membimbing diri, dengan ketenangan, tak harusnya puasanya tatkala ia sedang berpuasa sedikit dari dorongan jiwanya untuk berbuat kejelekan. Makin harusnya dijadikan puasa sebagai lahan untuk uh, menghilangkan dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Wallahu taala alam. Nah. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Sri di Poso. Pertanyaannya apakah mencium tangan suami di saat suami hendak pergi kerja itu dilarang saat berpuasa? Ya tidak ada masalah untuk hal tersebut insyaallah taala. Karena uh, mencium tangan itu uh, bukan masuk di dalam pembahasan hal-hal yang makruh atau tidak di dalam puasa. Dia hanya di dalam pembahasan uh, menghormati uh, suami atau menghormati orang yang lebih dituakan atau yang semisal dengannya. Ya, dan mencium tangan untuk orang yang lebih dihormati atau dituakan, itu adalah hal yang diperbolehkan, ya menurut uh, salah satu dari dua pendapat. Walaupun sebagian ulama dia menganggap itu makruh. Iya. Adapun tentang mencium yang dianggap makruh, itu adalah mencium yang bisa menimbulkan syahwat. Ya sebab itu memang dasar adanya pelarangan. Jadi kalau misalnya Eh, hanya sekadar mencium tangan suaminya ketika akan berangkat kerja, maka insya Allah taala tidak masalah. Wallahu taala alam. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Nur Hidayat, Nur Hidayat di Bekasi. Pertanyaannya apakah hukum membaca doa iftita pada sholat tarawih atau tahajud pada dua rakaat selanjutnya setelah dua rakaat pertama? Doa istiftah dibaca dan disyariatkan pada setiap eh, imam itu selesai salam dan berdiri memulai sholat lagi. Iya, karena doa istifta itu adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Adapun kalau dia misalnya melihat pada sebagian orang sholatnya cepat, maka itu dari kesalahan yang terjadi pada banyak manusia. Ya, dan doa istifta tidak harus panjang-panjang ya. Ada doa yang pendek dan khususnya untuk sholat tarawih, ya hendaknya dia baca doa yang pendek saja beberapa kalimat yang diajarkan dari Nabi yang mencocoki keadaan. Sebab umumnya kebanyakan manusia kalau dia baca Allahumma inni wajjahtu wajhiya dua istiftah panjang, ya maka dua dua istiftahnya saja sudah mirip dengan satu surah pendek. Karena dia pilih dari dua istiftah yang ringkas, karena supaya memudahkan para makmum yang berada di belakangnya. Itu bagi imam. Nah, dan bagi makmum, dia membaca doa istiftah apa saja, tapi harus diingat kalau imamnya sudah membaca maka dia putus. Ya, semua bacaan kecuali membaca surah Al-Fatihah. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Yasir Amir di Makassar. Pertanyaannya tentang tata cara pelaksanaan atau pembayaran fidya untuk istri yang sedang hamil di bulan bulan puasa. Seorang perempuan apabila dia hamil Kemudian dia tinggalkan puasa karena khawatir terhadap kandungannya, maka uh, dia cukup membayar fidyah. Sebagaimana telah syah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang menafsirkan tentang ayat wa ala ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin terhadap orang yang eh, mampu berpuasa kemudian tidak berpuasa karena udur atau karena sesuatu, maka dia membayar fidyah. Maka kata Ibn Abbas, ayat ini terhapus hukumnya kecuali untuk beberapa orang. Dan diantara yang diperkecualikan adalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa itu juga adalah pendapat Ibnu Umar dan Abu Hurairah dari sahabat yaitu mereka bertiga fatwakan dan tidak ada yang menyelisih mereka dari kalangan sahabat. Ya. Ada pun cara membayar fidyahnya. kalau dia meninggalkan puasa lima hari, maka dia bayar fidyah lima hari. Kalau misalnya dia tidak berpuasa satu bulan penuh, maka dia membayar fidyah tiga puluh hari. Tapi harus diingat bahwa membayar fidyah itu dia tunaikan apabila dia telah sempurna meninggalkan puasa. Maksudnya apabila perempuan dia hamil dan dia rasa dirinya tidak berpuasa satu bulan penuh, tidak boleh dia membayar fidyah tiga puluh hari di hari pertama atau hari ke-15. Tapi dia tunggu sampai Ramadan selesai, kemudian dia membayar fidyah untuk 30 hari. Sebab dia baru dianggap meninggalkan 30 hari kalau Ramadan sudah selesai. Tapi kalau misalnya sudah berlalu 15 hari Ramadan, setelah itu dia bayar 15 dahulu. Berlalu lagi 10 hari, dia bayar lagi 10. Maka itu tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Dan fidyah itu boleh dia bayar sekaligus, boleh dia bayar terpisah-pisah. Boleh bayar satu hari, besoknya di hari lain dia bayar satu lagi, besoknya dia bayar satu lagi. Tapi harus diingat bahwa fidyah yang dia berikan itu diberikan kepada 30 orang miskin yang berbeda. Bukan 30 makanan diberi kepada satu orang. Iya, wallahu taala alam. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Wati di Pangkal Pinang. Pertanyaannya bagaimanakah bacaan Al-Quran seseorang yang dia ingin menghatamkannya. Akan tetapi dia tidak tahu arti dari Al-Quran yang dia baca. Ada silap pendapat di kalangan ulama tentang yang mana yang paling afdal di bulan Ramadan. Dia membaca Al-Quran dengan tadabur terhadap kandungannya, memahami maknanya, atau dia membaca sekadar membaca huruf-hurufnya dan meluruskan sesuai dengan tajwidnya. Iya. Yang jelas pada dua keadaan, ya dua-duanya mendapat pahala insya Allah. Tapi tidak diragukan kalau dia baca dengan tadabbur, dengan hati yang hadir, itu lebih besar pahalanya, lebih mendekati makna dan maksud diturunkannya Al-Quran itu kepada umat Islam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Tamsil di Kendari. Pertanyaannya, manakah yang betul dari bacaan tahiyat pada solat tarawih? Apakah mencukupkan dengan tahiyat awal saja, lalu salam, yakni sampai dua kalimat syahadat, lalu, lalu salam, ataukah menyempurnakan tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid, lalu salam? Karena yang kami dapati dari kebanyakan imam solat tarawih di tempat kami, katanya kami belum sempat menyelesaikan tahiyat akhir, sang imam sudah salam. Mohon penjelasannya. Ya, Sekali lagi saya uh, ingatkan bahwa jangan melihat kepada apa yang dilakukan oleh imam, apa yang dilakukan oleh manusia, tapi lihat kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana. Iya. Dan memang dari kesalahan yang uh, sering terjadi di bulan Ramadan, para imam yang sangat cepat sekali sholatnya. Seakan-akan tidak ada arti khusyuk di dalam sholat. Iya, tidak sempurna dari bacaan-bacaan. Maksudnya, Ya, seakan-akan sholat tarawih itu adalah rutinitas diselesaikan, harus diselesaikan. Ya, bagaimanapun sesegera mungkin pun dia selesaikan. Dan ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya. Tahiyat dibaca hingga selesai. Yang namanya tahiyat di untuk salam itu dibaca tasyahudnya, dibaca salawatnya, dan dibaca berlindung dari empat perkara. Nah, kalau ingin dia tambah doa setelahnya, maka itu lebih afdal dan lebih utama lebih afdal dan lebih utama. Wallahu taala alam. Iya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari saudara kita via telepon. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Dengan siapa? Halo. Iya. Tafadhol, langsung ya. pertanyaan. Pertanyaan uh, ini masalah ceramah dalam sholat tarawih. Terus uh, di tempat saya ada doa setiap empat rakaat. Nah, terus setiap dua rakaat itu ada zikir. Apakah itu semua ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Halo. Iya, iya, itu saja pak. Iya, itu saja. Iya, itu. jazakallah khair. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tiga hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah ceramah sebelum tarawih. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah doa antara uh, tarawih begitu menggenapkan empat rakaat. Ada juga dikir antara uh, setiap dua rakaat. Ada tiga hal. Terkait dengan masalah ceramah sebelum tarawih, itu ada dua pendapat di kalangan ulama kita ahli fatwa di masa ini. Ada yang menganggap bahwa hal tersebut dari perkara yang uh, biasa, seorang memanfaatkan dari berkumpulnya manusia, kemudian dia gunakan untuk memberi nasihat ya bagi mereka. Dan ini sekali lagi saya tekankan kalau ceramahnya sebelum sholat tarwinya. Adapun kalau ceramahnya antara rakaat-rakaat tarawih ini jelas dari hal yang e, bisa dipastikan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sebelum tarawih dia gunakan untuk menanti orang yang datang, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Ya, dan bagi seorang imam di masjid atau seorang yang punya wewenang di masjid, dia boleh melihat apa yang terbaik untuk maslahatan jemaahnya di situ. Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah dikir atau doa antara eh, setiap selesai empat rakaat dan doa eh, antara dua rakaat setiap dua rakaat uh, uh, ini dua perkara dari hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di dalam hadit-hadit yang disebutkan Nabi melakukan sholat seperti hadit Aisyah. Nabi melakukan sholat 11 rakaat, dalam sebuah riwayat 13 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Kemudian dalam hadits Ibn Abbas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat. Ya. Dan hadits-hadits yang lainnya dan tidak disebut ada penyebutan dikir antara dua rakaat, dikir setiap uh, doa setiap empat rakaat, ya dan seterusnya. Maka kadang sebagian masyarakat kita, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, berijtihad pada hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan di sini perlu saya tanamkan kaidah bahwa andai kata itu adalah sebuah kebaikan, maka Nabi pasti telah melakukannya. Nabi telah mengerjakannya. Ya, dan harus diketahui bahwa sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah dalam bentuk fi'liyah, dalam bentuk perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi. Dan ada sunnah dalam bentuk tarkiyah, hal yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi. Dan dua-duanya diperhatikan dan ditimbang. Iya. Diperhatikan dan ditimbang. Kalau dibuka pintu, oh kalau gitu kita manfaatkan, kita manfaatkan, maka akan banyak dari syariat-syariat yang akan berubah. Oh sholatnya kan sholat duhur empat rakaat. Ya untuk memanfaatkan waktu kita sholat duhur aja 14 rakaat atau 20 rakaat supaya pahalanya lebih banyak. Kalau ini pintu dibuka, maka akan banyak dari syariat-syariat yang akan dirubah, ditambah. Dan ini semuanya tentunya bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir kita pada kajian interaktif hari ini pertanyaan dari saudari Siti Maryam di Kota Ampang, yaitu apakah diwajibkan membayar zakat bagi orang yang telah meninggal? Zakat itu diwajibkan terhadap orang yang masih hidup, pada harta orang yang masih hidup. Iya, apakah orang ini uh, orang yang mukallaf atau tidak mukallaf? Dalam artian, sepanjang dia punya harta, apakah dia orang yang tidak waras, anak kecil, yang belum balik, ya, ada hartanya dan terpenuhi syarat zakat, maka dikeluarkan zakatnya. Adapun orang yang telah meninggal, ya tidak ada harta lagi baginya, sebab harta orang yang meninggal itu jatuh kepada ahli warisnya. Ya, dan ahli warislah yang wajib mengeluarkan zakat pada harta yang dia warisi. Ya wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan kemanfaatan untuk kita semua pada apa-apa yang telah kita dengarkan dan semoga uh, Eh, dimudahkan untuk kita semua di dalam bulan Ramadan ini dari amalan-amalan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu menjaga hati-hati kita di atas kebaikan dan ketakwaan, di atas keikhlasan dan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Baik, pendengar sekalian, bagi Anda yang baru bergabung dengan kegiatan kajian interaktif ini, anda bisa menyimak siaran ulang kajian interaktif hari ini. Insya Allah besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi kajian interaktif hari ini akan disiarkan ulang pada esok hari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik, demikian apa yang bisa kita simak pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته